Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin huda wal furqan. Asyhadu an anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da. Allah segala puji baginya dan dialah yang maha besar yang mempertemukan kita kembali di hari ini, hari Selasa tanggal 2 Agustus 2011 atau bertepatan pada tanggal 2 Ramadan 1432 Hijriah. Tentunya dalam acara yang senantiasa kita tunggu dan nantikan yaitu dakwah agama Islam. Apa kabar Anda pemirsa? Di kesempatan kedua bulan Ramadan ini, kita berharap kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah kita di Ramadan ini. Tidak lupa bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang termalik sakit, kami berdoa dari sini, mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit tersebut. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, kita pun semua sudah memahami bahwa ketika bulan Ramadan, seluruh umat muslim dimanapun berada melaksanakan yang namanya salah satu kewajiban yaitu berpuasa. Di sisi lain, puasa nampaknya tidak cukup. Banyak hal lain yang harus kita sempurnakan agar ketakwaan di akhir Ramadan nanti bisa kita raih dengan sempurna. Seperti apakah kesempurnaan ibadah e, puasa itu? Untuk itulah di kesempatan pagi hari ini kita akan mencoba mendiskusikan lebih jauh tentang kesempurnaan ibadah puasa bersama Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Nandi Naksabandi Mhum. Beliau adalah Kasubdit Publikasi Dakwah dan Hari Besar Islam Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustaz? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Insya Allah Kostumnya bagus pagi ini <laughs> Terima kasih Ustaz telah hadir di kesempatan pagi hari ini Dan pemirsa di studio kita kedatangan adik-adik kita Dari Remaja Islam At-Taqwa Jalan Al-Barkah Saharjo, Jakarta Selatan Assalamualaikum Apa kabar adik-adik? Sudah sahur kan? Alhamdulillah sudah. Pada sahur sudah disiapkan di studio, terlambat datangnya. <laughs> Terima kasih juga telah kena hadir Dan pemirsa di sesi berikutnya nanti kita juga akan mendengarkan Tembang-tembang cantik dari teman-teman kita Qasidah Salawat An-Nabawi Eki Jakarta Assalamualaikum Sehat mas semuanya Ya mudah-mudahan senantiasa semangat ya Terima kasih telah berkenan hadir juga di kesempatan pagi hari ini Dan pemirsa di sesi berikutnya nanti kami juga mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di acara ini. Silahkan menghubungi kami di 5743476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya dan 0215743478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Namun kami mohon dengan sangat agar pertanyaan atau tanggapan yang Anda sampaikan sesuai dengan tema yang kita bincangkan di kesempatan pagi hari ini yaitu tentang kesempurnaan ibadah puasa. Baik Pak Ustaz, berbicara tentang kesempurnaan semua orang ingin sempurna. Namun terkadang di dalam aplikasinya ternyata kesempurnaan itu butuh uh, sesuatu hal yang menantang yang harus kita lalui gitu ya. Nah, di dalam aplikasi puasa seperti apa sih kesempurnaan ibadah puasa itu, Pak Ustaz? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi amarona bis-salati waz-zakati was-siyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul alim. Para pemirsa televisi Republik Indonesia di mana saja Anda berada serta adik-adik remaja Islam al barkah At-Taqwa dari, At dari Jalan al barkah terbalik. <laughs> Mudah-mudahan pagi ini kita semua berada dalam rahmat serta lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga uh, gambus dari pemain gambus dari An-Nabawi PT IKI ya. serta para kru televisi Republik Indonesia yang berbahagia. E, berbicara tentang ibadah puasa bahwa sebagaimana tadi dalam ayat yang saya sampaikan yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 bahwa tujuan ibadah puasa itu adalah la'allakum apa deh la'allakum tatakun ya mudah-mudahan kamu sekalian menjadi orang takwa jadi pada kata takwa itu memang kalimatnya singkat ya, takwa. Tapi isinya takwa itu sangat banyak. Jadi takwa itu merupakan kumpulan dari sifat-sifat mulia. Mm -hmm. Seperti di situ ada ada sabar, mm -hmm. ya, ada konaah, mm -hmm. ada amanah, ada juga pemaaf kepada orang lain, ya menahan diri daripada berbuat maksiat hmm. itu terkumpul pada satu kalimat, pada satu kata namanya takwa. Nah, orang berpuasa itu tujuannya bukan hanya menahan haus dan lapar. Kalau puasa hanya diartikan menahan haus dan lapar, orang-orang di luar agama kita, di luar agama Islam itu lebih kuat menahan haus dan laparnya. Hmm. Yeah. Bahkan bagi orang, bagi di India itu untuk meraih gelar resi atau pendeta uh atau ulama dalam agama Hindu itu harus kuat dan makan tujuh hari tujuh malam. Oh, masya Allah. Ya. Juga bagi orang-orang yang biasa mengambil ilmu kadik jayaan hmm. atau ilmu kesaktian ya. itu ada puasa juga. Ya. Dikenal dalam ilmu kesaktian itu ada ilmu lampah lumpuh, serat jiwa, waringin sungsang dan cipta dewa. ya. Itu yang diajarkan oleh biksu Kampala. Ya. Biksu Kampala. Ya. Mm -hmm. Itu harus kuat, tidak makan, tidak minum tiga hari tiga malam. Hmm. Yang ya. perhatikan Brahma Kumbara gitu ya. Ya. ya. <laughs> Apalah artinya kita dari jam 5 sampai jam 6. Betul. Begitupun banyak yang istilahnya puasa mengancam atau balas dendam biar siang-siang nggak makan tapi awas nanti malam ya jadi kadang-kadang itu di bulan Ramadan dan di luar Ramadan justru makanan itu banyak di di bulan Ramadan ya hmm. jadi ada kolak minuman pun ada enam macam hmm. ya ada sirup teh manis kopi ya kemudian cendol kelapa muda itu jadi makanan justru lebih bagus ya jadi ibu-ibu juga para pemirsa itu belanjanya di bulan Ramadan lebih banyak. Betul. Ya, kalau di bulan biasa cukup 50 ribu, ya. Tapi di bulan Ramadan bisa 75 Betul. karena ada kolak, ya. Nah itu. Nah, ini hanya memindahkan makan saja. Padahal bukan itu yang dikendaki dengan uh, saum Ramadan di dalam agama kita. Itulah Allahumma tatakun, ya, supaya kita menjadi orang takwa. Oleh sebab itu para pemirsa televisi Indonesia dan juga adik-adik yang studio ya. Puasa yang kita lakukan itu pertama harus dibarengi dengan namanya imsak. Mm -hmm. Imsak. Tapi kita bukan tanya, kita tanya imsak itu menjelang salat subuh 10 menit ya, gitu ya. Imsak, imsak, imsak. Hmm. imsak. Nah, ya. Imsak itu artinya menahan. Mm. Memang di asalnya as-saumu bimakna al-imsak. Ya. Puasa itu artinya menahan ya. Jadi segala yang ditahan ya itu ya itu adalah uh, imsak. Uh mm-hmm. -huh. Tapi di sini bukan hanya dari makan dan minum, terutama dari hawa nafsu kita. Hmm. Ya, misalnya cepat marah ya. pada orang, ya, kepada istri, istri dimarahin, hmm. ya, anak dimarahin, pembantu dimarahin, salah sedikit marah, hmm. ya. Nah itu orang takwa itu wal kadiminal ghaidah mampu mengendalikan amarah, hmm. mampu mengendalikan marah, padahal dia bisa marah. Ya. Dia mampu marah tapi dia tahan. Nah itu hmm. orang orang yang takwa. Ya. Terutama menahan apa? Terutama kalau puasa itu menahan haus dan lapar kita rata-rata sama-sama bisa. Ya. Tapi menahan ucapan ini yang susah. Ya. Hmm. Ya. Padahal kata Nabi, "Khomsu hisolin tan kudus saum." ada lima macam yang merusak pahala puasa. Mhm. Pertama al-kidbu, mhm. berdusta. Ya, sedang puasa kita berdusta. Berbohong. Ya. Nah ini. Yang kedua al gibatu menggunjing orang, mhm. ngomongin orang. Ini yang yang agak berat ini. Ya kadang-kadang kita mampu sendiri menahan diri untuk tidak membicarakan orang lain. Tapi datang teman kita. Ya, pertama ngobrolnya baik-baik. Hmm. Ya. Tapi lama-lama kita ngomongin orang, ngomongin pimpinan kita, ya, direktur, ya, sekretaris, ya, gimana tuh direktur kita? <laughs> nah, itu sudah ngomongin orang itu, ya, sudah rusak, pahalanya sudah hancur. Ya. Kita bisa menahan tapi ketika ngomongin orang tuh, ya, Biasanya yang suka ngomongin orang ini bapak-bapak ya, ibu-ibu sejarah. <laughs> nah itu biasanya dimulai dari kata ho oh, dijawab emang. Ya. Iya itu jeng ya katanya itu mamanya Ella katanya. Pertama datang ke sini bagus dia. Iya tapi sekarang itu kemarin TV-nya ganti. Oh itu jeng bukan bukan beli itu ngutang katanya. Padahal mau ngutang, mau kontan, itu kan urusan dia. Nah, apakah kalau dia ngutang apa kita yang bayar? <laughs> ya. Nah, itu di zaman Rasulullah ada ada orang, dua orang wanita puasa. ya letih sekali. Sudah letih itu dia mengirim utusan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada dua orang wanita sangat letih sekali dalam puasa yang bolehkah berbuka? Kata Rasulullah, berikan cangkir ini suruh wanita itu muntah. Ternyata wanita yang pertama muntah berisi darah dan daging yang segar dengan mukjizat Rasul. Hmm. Disuruh muntah lagi yang kedua, muntah ber, berisi darah dan daging yang masih segar. Apa kata Rasulullah? inna hatani somata amma halallah wa abtarata amma haramallah azza wa jalla jalasat ihdahuma alal uhra faja'alata kulanil huminas. Dua orang perempuan ini dia telah menahan haus dan lapar dari barang-barang yang dihalalkan Allah. Tapi dia telah berbuka dengan barang yang diharamkan Allah. Dia duduk berdua sambil menggunjing tetangganya. Berarti dia telah memakan daging tetangganya Maka dalam Al-Quran, Ayuhibbu ayyakulalah lahma'ahi maitan fakariftumu Apakah engkau suka memakan daging bangkai saudaramu? Ya. Jadi menggunjing orang itu memang kesalahannya memang begitu. Tapi kita ucapkan, kita omongkan di belakang dia. Tapi ketika dia tidak benar pada orang itu tidak ada sifat-sifat seperti itu, itu namanya fitnah. Ya. Sudah dua kali berbuat dosanya. Jadi banyak para pemirsa orang masuk surga karena mulutnya tapi juga banyak orang masuk neraka karena mulutnya. Maka jaga mulut, ya, mulutmu harimaumu. Dengan mulut bisa dikasihani orang, ya, tapi dengan mulut bisa digebugin orang sekampung, bisa, ya. Orang ceramah baik-baik kan, ya, dapat amplop, ya. Walaupun ustadz itu rata-rata tidak suka amplop, ya. ya. Amplop itu dibuang, ya. Yang suka isinya. Yang ya. penting isinya. ya. <laughs> Karena kita ngomong baik-baik, kita ngomong lurus, ya, dicintai orang, disayangi orang, hmm. ya. Itu kalau kita ceramah di kampung, ya, itu di belakang mobil itu ada pisang, ya, ada uli, ya, tape ketan hitam, ya, bahkan ada pepes ikan mas, kalau ceramahnya di daerah Sukabumi. Di belakang mobil kita itu. Karena kita menyapa jamaah dengan baik, dengan sopan ya. Nah. Tapi bisa juga gara-gara mulut bisa digebukin sekampung. Coba adik turun ke suatu kampung. Terus teriak-teriak, eh orang kampung di sini gila semua. Kalau nggak digebukin itu, ya itu gara-gara apa? Mulut, juga ya. ya. Nah, maka orang bisa masuk surga karena mulut bisa juga masuk neraka karena mulut. Hati-hati nih, ya. jaga tuh mulut. Mulut juga harus ikut puasa, ya. Mata juga harus ikut puasa, ya. Dari hal-hal yang melihat hal-hal yang tidak baik. Kuping juga, ya. Nah, maka orang puasa itu kalau diem saja itu sudah dianggap ibadah. Diem aja nggak usah ngomong, diem aja, ya. Apalagi nah pengertiannya kalau diem saja sudah dianggap ibadah, apalagi kalau kita baca Quran, ya. baca buku, menolong orang, ya, menyapa orang dengan baik, menjawab sapaan orang dengan baik. Nah itu takwa itu bukan hanya menahan haus dan lapar. Kemudian yang ketiga anami matu, anami itu mengadu domba, mhm. menyebar luaskan kabar palsu yang tidak jelas sumbernya, ya, supaya orang bermusuhan. Kemudian yang keempat wayaminul zur, sumpah palsu. Berperan serta orang lain berbuat curang, kita berbuat curang. Ya. Hati-hati ini para kru TPRI ya. Jangan sampai di situ kita ada lembur ya. Tanda tanganilah lembur pada jam 4 sudah pada pulang ya. Nah itu sudah merusak pahala puasa ya. Tapi bukan hanya e, karyawan, ya kita semua ya para pemirsa juga yang ada di mana saja ya. Jadi berperan serta berbuat curang. Kemudian salun nadri ila maharoma syar'u melepaskan pandangan kepada yang dilarang oleh syarak ya jadi mata kita adik-adik ya yang istilah nyubuh ya nyubuh istilah sahur nyubuh keliling ya nah itu nah alangkah baiknya kalau dimanfaatkan waktu-waktu subuh itu untuk membaca, untuk membaca Al-Qur'an, ya, untuk membaca buku-buku ilmu pengetahuan, ya, supaya masa depan umat, masa depan kita semakin cerah. Ya, itu baru yang pertama. Yang pertama. Insya. Insya. Yang berikutnya? Yang kedua, ibadah puasa itu harus disempurnakan dengan namanya sholat malam. Maka dalam Al-Quran, Summa atim musyama ilal lail. Kemudian adalah kamu sempurnakan puasa itu sampai malam. Hmm. Ada juga ulama ayat tidak ilail, ya mulainya waktu malam. Digendaki oleh para ulama tafsir bahwa summa atim musyama ilal lail itu juga ada sabda Nabi, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban gupirolahu lahu ma min dambi Siapa yang melakukan sholat malam gitu, hmm. ya. Sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan karena Allah, ya. Maka orang itu akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, ya. Ini saya ceramah belum setengah jam, ya. hmm. ya tapi adik-adik sudah ada yang ngantuk dua orang. Ya. Jangan <laughs> ngantuk ya. Nah. Kalau para pemirsa sambil tidur di rumah ya hmm. tiduran bisa. Ya. Jadi itu sholat malam. Sholat malam itu adalah sholat atau istilah kita sholat tarawih ya. Hmm. Adalah sholat de untuk dilaksanakan bukan untuk diperdebatkan ya. untuk dilaksanakan ya. bukan untuk diperdebatkan ya. ya. Nah, ini menarik nih istilahnya. Ya. Jadi karena hadisnya begini. Hmm. Man koma romadona imanan wahdi saban ma taqaddama. Siapa yang sholat malam hmm. di bulan Ramadan, di sini tidak berbicara rakaat. Hmm. Maka bilangan taraweh itu macam-macam, ada yang 20, Ya. ada yang 8, Betul. ada yang 32, ada yang 56, hmm. ya Bahkan di Mekah juga seperti itu. Kalau kita umroh ya ke Mekah bulan puasa itu, itu yang tarawih itu macam-macam. Pertama 8 beres, maju lagi imam yang 20 ya. hmm. ya. Bahkan ada yang memisahkan diri di belakang, ada kali 200 orang, sekitar 200 300 lah. Itu ada yang satu malam itu satu kali tamat Al-Qur'an. Hmm. Tamat Al-Qur'an. Coba kalau kita mungkin adik-adik satu malam tamat Al-Quran. Saya kira gempor kaki ada. <laughs> satu juz saja udah pada ngeluh kelamaan imamnya gitu ya bahkan kita itu kadang-kadang suka milih-milih masjid mhm. milih-milih mm -hmm. musola ah jangan di masjid ataqwa. di masjid ataqwa itu imamnya langsam katanya langsam itu apa langsam itu kalau kereta kan ada kereta. Oh lambat gitu maksudnya. kalau yang ke Jawa itu pulang, yang yeah. spur ya. Oh. Itu kalau yang langsung itu tiap halte berhenti. Berhenti. Oh, begitu maksudnya. Ada juga yang uh, patas ya. So langsung ya berhenti hanya di Cirebon, Cirebon, Purwokerto, Purwokerto, Jogja hmm. ya. Nah, itu namanya cepat. Artinya Al-Fatihah atau satu nafas gitu ya. selesai. Enak di sana loh di di musola Al Muhajirin. Eh imamnya Ustadz Acep uh. ya. Uh. itu cepet dia Fatihah sekali nafas ah. ya. kadang-kadang kulhu dibagi tiga Bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad Allahu ibadah tarawih itu ibadah yang perlu khusyuk ya bukan dikebut ya kebut sehingga ada ibu-ibu yang sudah tua itu pulang tarawih nggak pulang-pulang termaksa disusulin oleh cucunya hmm Nenek pulang, tarawih udah selesai katanya. Ini lutut nenek kayak remuk, katanya. Tadi imamnya itu ngebut ya. Nah, jadi sholat itu harus susu ya. Bagaimana perempuan-perempuan boleh ke masjid? Boleh. Nabi bersabda la tamna unnisaa ilal masajid wa buyutuhunna khairul lahunna. Janganlah kalian larang wanita-wanita untuk pergi ke masjid. Mohon maaf saya sering wanita aja padahal. Janganlah larang perempuan-perempuan untuk pergi ke masjid. Ya. Nah, tapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Hmm. Ya. Anak-anak boleh ke masjid boleh sebagai pembelajaran. Diajak, tapi diingatkan kalau bisa ini bapaknya ini anaknya, ini bapaknya anaknya. Ya, diingatkan, nah, ini tidak boleh berisik ya Nah, boleh bercanda, ini rumah Allah. Jadi supaya anak tertib. Ya, itu. Jadi kalau terlalu kecil misalnya merepotin, ya tidak usah. Ya, tapi anak-anak boleh. Jadi untuk memberikan daya ingat, dimana kalau misalnya nakal pada satu saat, oh ingat bahwa saya ini pernah di masjid, pernah dibawa ke masjid. Ya. Jadi hmm. yang kedua, ibadah Uh, puasa itu harus dilengkapi dengan kiamat qiyam ya. salat malam. Menghidupkan malamnya Menghidupkan ya. Menghidupkan malamnya. Kemudian yang ketiga? Yang ketiga, ibadah puasa itu adalah dibarengin dengan tadrusul Quran. Hmm. Beda tilawah dengan tadrus. Ya. Nah, bedanya apa? Kalau tadrus itu dari kata darosa, ya. tadrus mempelajari, hmm. mempelajari Al-Quran. Kalau tilawah baca aja. Ya. Betul. Kita itu kadang-kadang kan uh, ngejar tamat gitu ya, ngejar Betul. tamat. Yeah. Ya. Tapi pemahaman maknanya apa itu Al-Quran, apa artinya, apa maksudnya, kemudian diimplementasikan pada sikap, dan perilaku, ketaatan asas, ketaatan pada peraturan perundang-undangan ya. Mm -hmm. Dari Quran itu ya. Memang di bulan Ramadan itu sangat baik untuk membaca Al-Qur'an. Mm -hmm. Karena firman Allah tadi syahru Ramadan di unzila fihil Quran. Jadi bulan yang disebut satu-satunya oleh Allah dalam Al-Quran cuma Ramadan. Ya. Bulan lain tidak ada. Ya. Nah, bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkannya Al-Qur'an. Maka kita langkah baiknya di samping puasa Ramadan, malamnya membaca Al-Qur'an. Mhm. Karena begini, nanti di akhirat itu dua-duanya akan beri syafaat. Ya Rob, dia orang ini telah menahan haus dan laparnya di siang hari. Saya datang memberi syafaat. Hmm. Ya, Puasa maksudnya ya, puasanya ya. Kata mhm. Quran juga, ya Rob, dia malam hari menahan tidurnya karena membaca aku yaitu hmm. Al-Qur'an. Aku memberi syafaat. Jadi payasfa'ani kemudian dua-duanya memberi syafaat antara puasa dan membaca Al-Qur'an itu. Iya. Sudah ada tiga tadi ya disebutkan iya. tentang ya. kesempurnaan dalam pelaksanaan ibadah puasa itu. Insya tadi menahan segala sesuatu termasuk hawa nafsu, harus qiyamul lail, ya. menghidupkan malam dengan sholat dan lain sebagainya. Kemudian tadarus Quran ya membaca Quran ya. Mungkin masih ada yang lain namun kita harus jeda sesaat dulu dan pemirsa dimanapun Anda berada tentu kita ingin mengetahui seperti apa kesempurnaan dalam merasakan ibadah puasa agar ketakwaan itu bisa kita raih, kita mungkin akan menyimak sebuah teman syair terlebih dahulu dari teman-teman kita dari Qasidah Salawat An-Nabawi Iki berikut ini. Pemirsa terima kasih Anda masih bersama dakwah agama Islam. Pagi hari ini kita masih berbincang tentang kesempurnaan ibadah puasa bersama Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Nandi Naksaban DM Hum. Dan jika Anda ingin berpartisipasi, silahkan di 5743476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya dan 0215743478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Baik Pak, sambil menekan telepon, tadi sudah tiga disebutkan, Imsya, Qiyamul Lail, Tadarus Quran gitu ya. ya. Saya ingin mendalami Tadarus sebenarnya, tapi Eh, nantilah mungkin masih ada yang lain takut keburu tidak uh, cukup waktunya. Selain yang tiga ini apakah ada yang lain, Pak? Ya, sedikit tentang uh, membaca Al-Qur'an di ya. bulan Ramadan ya. Jadi itu sangat hebat pahalanya karena kalau kita baca Quran itu satu huruf uh mhm. -huh. dibalas dengan sepuluh kebaikan. Uh mhm. -huh. Alif harpun, lam harpun, mim harpun. Jadi alif lam mim itu sudah tiga kata, uh mhm. -huh. ya tiga huruf. Ya. Itu sudah tiga puluh kebajikan. Tapi di bulan Ramadan, deh dilipat-lipatkan sampai 70 kali lipat. Oh, ya. subhanallah ya. Jadi ada kalau misalnya baca alif lam mim, alif lam mim itu sudah <laughs> apalagi kalau baca Quran yang lebih banyak. Apalagi sampai ya. khatam ya satu ya, Quran ya. Itu itu hebatnya. Maka harus berlomba-lomba di bulan ini. Baik, kita terima dulu penelpon yang ingin bergabung bersama kita. Silahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dari mana? Ini betul-betul yang sangat menarik, apalagi bulan segala masa. Betul Ibu, mohon maaf dengan Tapi, Ibu siapa dari mana Ibu? Ya. Dengan Ibu siapa dari mana? Ini ini betul-betul sangat menarik ya. Hmm. Karena apalagi di bulan suci Ramadan. Ya. Tetapi aku lihat sekarang banyak kebohongan-kebohongan, Pak. Kebohongan seperti apa? Maaf ya, tidak semua laki-laki ya, tapi kebanyakan dari laki-laki. Hmm. Memang tidak semua, tapi kebanyakan. Satu bukti nyata yang sering aku perhatikan dan aku lihat sendiri. Hmm. Jadi kalau di luar, biasanya seorang suami itu dia tidak berpuasa. Nah, pulang di rumah, seperti orang berpuasa, ditanya sama istri. Puasa pak? Iya mak, puasa tapi ternyata tidak. Nah sekarang ini yang iya. aku ingin tanya, ya. ke orang ah, kalau berbohong kepada istrinya itu yang pertama. Okay. Yang kedua, dan kalau memang benar-benar tidak puasa dan dia mengaku dirinya bahwa ia tidak bisa berpuasa. hmm. nah, yang mana lebih besar dosanya? Apakah yang membohongi, membohongi dengan kata-kata puasa padahal tidak, uh atau dia memang tidak puasa, tetapi dia berkata dengan jujur Baik. bahwa dia tidak berpuasa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu tanpa nama, Ibu Fulanah lah saya nyebutnya. Silahkan penelpon yang kedua. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak Ustadz Bojonggede. <laughs> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Yori dari Tebet nih ada tetangganya nih dari Saharjo. Silahkan Pak Haji Yori. Alhamdulillah. Jadi saya melihat Pak Ustadz -hmm. ini 11 bulan kemarin tuh kita udah jor-joran lah atau babak belur mm -hmm. meningkatkan aset dunia. Mm -hmm. Apakah emas yang harganya sebelum naik ataukah rumah kita perbanyak jumlahnya atau kendaraan atau investasi dalam bentuk uh, pasar uang, obligasi, saham. Tapi bulan ini, satu bulan dari 12 bulan ini, kita justru harus jor-joran atau babak belur dalam hal menampakkan diri kita sebagai khalifah Allah sebagai makhluk Tuhan yang terunggul yang dapat meng, e, melumpuhkan hawa nafsu. Nah, yang kita lakukan ini kan e, syaum, salat tarawih, e, bersedekah. Nah, yang saya mau tanya tentang iktikaf, apa yang dilakukan di dalam masjid pada waktu iktikaf karena e, ditunjukkan oleh Nabi Eh, bahwa eh, bulan Ramadan ini bukan produktivitas menumpukan aset, tetapi lebih banyak beribadah ritualnya yang ditekankan. Baik. Nah, itikaf ini apa yang eh, idealnya untuk dilakukan ya? pada ya? 10 hari terakhir untuk mendapatkan sertifikat takwa? Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Yuri, terima kasih atas pertanyaannya. Silahkan penelpon yang ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silahkan Ibu dengan siapa dari mana? dengan Ibu Ica di Kebun Jeruk. Ibu Ita dari Kebun Jeruk. Ica, Ica. Ibu Ica, mohon maaf. Ibu iya. Ica Kebun Jeruk silahkan. Nah, saya mau tanya dok, hmm. oh, Pak Kiai, eh Pak Ustadz, ya. apa yang mesti saya baca untuk mendongkrak uh, kebarokan rezeki saya? Hmm. Uh, karena um, saya merasakan uh, setahun belakangan saya uh, bukan kurang syukur, tapi saya merasakan kesempitan dari istri saya. Baik. Makasih. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ica, terima kasih. Mungkin satu kesempatan pada ada-ada atau ibu yang ingin bertanya, silahkan. Ya, silahkan betul sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya, eh, eh, uh, Silakan, Bu Is. Mhm. Pertanyaan saya ini, kita kan perempuan dapat istimewaan di bulan Ramadan ini mhm. seperti halangan, um, apa hamil, menyusui, melahirkan gitu ya Ustaz ya untuk tidak berpuasa. Tapi kita ingin meraih kesempurnaan di bulan Ramadan. Kira-kira bisa nggak kita nih perempuan yang mendapat kriteria seperti ini mendapat kesempurnaan? Uh mhm. -huh. Kalau bisa, uh, seperti apa gitu Ustaz? Uh -huh. Caranya. Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik ada empat pertanyaan yang masuk Yang pertama Ibu Fulana tadi yang tidak mau menyebutkan namanya dan dari mana Kata beliau ada dua pertanyaan sebenarnya Menurut beliau itu kebanyakan yang berbohong itu justru laki-laki Itu menurut versi beliau Nah pertanyaan beliau Berdosakah kalau berbohong kepada istri Itu yang pertama Yang kedua pertanyaan beliau lebih berdosa mana berbohong tidak mengatakan berpuasa atau jujur mengatakan saya tidak berpuasa gitu ya. Namun di bulan Ramadan ini kan terkait dengan dosa juga. Mana yang lebih uh, berat tuh dosanya di antara kedua hal itu? Silahkan Ustaz. Yang pertama dulu ada lagu dangdut ya. <laughs> tidak semua laki-laki. <laughs> beliau juga mengatakan begitu tadi, ya. tidak semua laki-laki kata beliau. Uh, puasa itu memang ibadah siriah ya. Apa Artinya maksudnya? ibadah yang hanya dikatai Allah. Hmm, Maka okay. as li wa anna azibhi Puasa itu untukku <laughs> dan akulah yang akan membalasnya. Jadi kadar puasanya orang itu hanya Allah mengetahui. Sebab kalau sholat, kita sholat orang lain tahu, oh dia sholat. Orang zakat orang tahu, bahkan kalau haji orang sekampung tahu. Hmm. Ya. Tapi kalau puasa itu tidak ada yang tahu kecuali dirinya dengan Allah. Walaupun orang itu meludah melulu misalnya meludah di lantai, meludah di dinding. Nah, Bapak meludah melu puasa. Bisa padahalnya untuk menipu orang bisa, ya. Nah. Maka ada dari rumahnya dia puasa, ya, kemudian di luar itu makan, ya, pulang pura-pura lemes. Hmm. Tapi lemesnya bukan lemes lapar, lemes kekenyangan, ya. itu itu itu puasa tuh. Maka ibadah Syria, ya. Nah, ini salah satu hikmah daripada puasa itu nanti adalah untuk mendidik keimanan bahwa orang bisa kita kibuli, bahwa orang bisa kita bohongi, tapi bukanlah Allah memperhatikan kita. Allah melihat kita, Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Ya. Nah, bohong itu dua-duanya memang tidak bagus. Ya. Iyakum wal kadib kata Nabi. Jauhilah olehmu bohong. Ya, kalau bohong itu orang biasa bohong akan membela bohong yang pertama ya jadi baik bohong kepada istri <clears throat> itu sama-sama dosanya orang tidak puasa sama hmm. ya berbohong juga sama sama-sama itu perbuatan namanya akhlak magmumah akhlak yang tercela yang harus dijauhi ya bohong itu walaupun bohong itu kepada istri kepada anak ya kepada siapapun bohong yang ya. nah, Tapi walaupun ada bohong ada bohong yang dibolehkan apa itu bohong yang dibolehkan ada orang ngejar-ngejar anaknya hmm. mau membunuh hmm. ya, ngumpet di rumah kita ya mana anak saya tadi lewat sini enggak pak atau susah pak <laughs> nah itu karena orang mau membunuh ya hmm. itu tidak bisa menyelamatkan nyawa ya. menyelamatkan ya nyawa. nah lebih berdosa tadi berbohong atau uh, ber, berkata jujur mengatakan tidak puasa tapi kalau kita lihat sudah dua kali itu ya berbohong ya tidak puasa <laughs> ya. Jadi, itu yang pertama nah, pertama eh. kalau hanya uh, tidak puasa saja ya itu double itu ya uh, tidak berbohongnya tidak puasa juga betul ya itulah ya. Baik. Kemudian uh, yang kedua, pertanyaan kedua dari Pak Haji Uri dari Tebet, kata beliau sudah 11 bulan yang lalu kita berdarah-darah untuk urusan dunia. Saatnya sekarang nih di satu bulan ini kita babak belur untuk uh, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengakang hawa nafsu. Nah, pertanyaan beliau sederhana. Iktikaf seperti apa yang dilakukan oleh Nabi di saat 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu? Jadi ibadah dalam Islam juga nggak boleh babak belur ya. Nggak boleh, boleh ya? Nggak boleh. Hmm. Sebab pernah pada suatu hari ada orang datang kepada Siti Aisyah tiga hmm. orang pemuda menanyakan tentang ibadahnya Nabi. Bagaimana hmm. Rasul ibadah? Jadi kata si Aisyah Nabi itu begini ibadahnya, hmm. ya begini begini. Wah kalau begitu saya akan sholat sepanjang malam kata dia. Hmm. Ya kalau yang satu, saya mau bagaimana bisa menyamai Rasul, saya mau puasa terus. Kalau yang satu, saya tidak mau nikah, karena kalau nikah itu mengganggu. Keluarlah Nabi. Ya. Saya adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Begitu kata Nabi. Saya sholat, tapi saya juga tidur. Ya. Saya puasa, saya juga buka. Saya juga ibadah, tapi saya punya istri ya itu wa inna li nafsika alaika haqqan kata nabi pada dirimu juga punya hak mata punya hak untuk tidur hmm. ya perut punya hak untuk diberi makan maka ada wa taqullaha masatatu bertakwalah kamu kepada Allah menurut kemampuanmu nggak boleh biarin saya mati juga puasa pokoknya mati-matilah itu nggak boleh ya hmm. sebab di dalam Al-Qur'an wa in kuntum mardo au ala safarin ya apabila kamu sakit atau dalam perjalanan boleh buka kan ya. biarlah sama yang penting di perjalanan ini saya mati nggak apa-apa anda boleh wala taktulu anfusakum jangan kau bunuh dirimu ya ya kalau kita sakit boleh buka ya Betul. nah gitu sholat juga jangan tuh sholat aja terus ya nah kita kan punya istri juga punya anak juga ya nah itu jadi Sebab ibadah di dalam Islam bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, justru besarannya pada akhlak. Akhlakul karimah. Ya. ya. Akhlak. Yaitu taat asas, taat hukum, taat aturan, menghormati perbedaan pendapat dengan orang lain. Ini besarannya, besarannya. Ya. Tidak merusak alam, tidak merusak lingkungan. Itu ya. Kalau ngambil ikan tidak pakai pukat harimau yang merusak dengan plasmanya. Ya. Kalau menebang hutan tidak dibabat tapi juga disediakan untuk penggantinya. Akhlak besarannya bukan akhlak. Bahkan ada orang sholat masuk neraka. Hmm. Pawailul lil musallin, celakalah orang sholat. Oh ya. Yang sholat saja masuk neraka, apa yang lagi yang enggak? Sholat, ya. hmm. sholat yang mana? Sholat yang lupa. Ya. Hmm. Nah, jadi hanya sholat aja baik Allah, tapi akhlak kemana-mana janji pada orang tidak dilepati. ucapan bohong diberi amanah hianat uh hmm. -huh. ya Nah itu, itu, itu. Jadi adik-adik, ibadah yang baik bukan hanya baik ketika ibadah itu dilakukan. Tapi ibadah yang baik itu harus erat kaitannya dengan tiga hal. Pensucian roh, perubahan akhlak, dan perubahan sikap sosial. Hmm. <coughs> Jadi jangan Allahu Akbar. Tapi pelitnya ada ketulungan. Hmm. Ada ustad lewat bawa map sudah disangka mau minta sumbangan. Hmm. Padahal ustad itu mau fotokopi doa ke ruko. <laughs> ini <coughs> itu Pak Yori ya. Baik. Kemudian Bu Ica dari Kebun Jeruk kata beliau, apakah ada sebuah amalan atau yang harus dibaca, yang harus dilakukan untuk keberkahan rizki beliau nih karena menurut beliau agak sempit nih rizki tahun-tahun terakhir Siapa ini. namanya? Ibu Ica. Bu Ica ya, ini rahasia ya, tolong jangan bilang-bilang ya. <laughs> Saya akan ijazahkan ya kepada Bu Ica tapi ini rahasia ya. Bagaimana supaya rizki kita naik berkah berkah ya. ini yang dibaca bu ya ada adik juga nih kasih aja nah, Robbi ya nah, jadi uh, ya Allah berikanlah saya rezeki yang halal ya Robbi akrimni birizkil halal warzukni min sulayah tasib ya Robbi wahai Tuhanku akrimni muliakan aku birizkil halal dengan rezeki yang halal ya warzukni dan berilah aku rizki min haisulayah tasib dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya. Nah, terus ditambah Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Muhsiu ya Mubiu ya Muid. Hmm. Ya. Ini dibaca tiga kali pagi-pagi. tiga kali dibaca Robbi akrimni birizkil halal warzukni min haisulayah tasib. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya muhsiu ya mubdiu ya mu tiga kali pagi-pagi, hmm. siang tiga kali, sore tiga kali seperti minum obat saja ya. Hmm. Dibaca tuh. Sehari tiga kali, tiga kali, tiga kali. Insya Allah rezeki kita akan berkembang. Tapi ojo meneng baik dengan catatan. Apa itu? Ojo meneng baik itu ulah cicing wae, artinya jangan diam saja. Hmm. dalam Al-Qur'an wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata. Artinya melata itu bergerak. Yeah. Cacing juga nggak diem bu, bergerak. Ya. Jadi jangan hanya duduk saja. Duduk aja. Nanti rezeki tidak bisa. Apakah itu dagang, apakah itu e, berbuat jasa pada orang, ya. Jadi Allah akan memberikan rezeki kepada kita kalau kita bergerak. Kecuali dagang. Kalau dagang kan diam saja nungguin warung ya. Nah itu. Ya. Nah sambil dagang kalau mau Ica dagang, hmm. sambil dagang dibaca ya jamiu ya jamiu ya jamiu hmm. atau ya wadudu ya wadudu ya wadudu wahai dat yang mengumpulkan jadi orang pada datang belanja hmm. ya wahai yang dat yang mengasihi ya jadi orang akan kasih kepada kita. Itu al asmaul husna. Ya, walillahil asmaul husna fad'uhu hmm. biha ya. Dari dari asmaul husna itu bisa dipakai untuk berdoa. Baik. Bu Isa ya supaya rezekinya terdongkrak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bu Wis tadi pertanyaannya tentang uh, perempuan itu kan mendapatkan keistimewaan terus setiap bulannya ada haid dan lain sebagainya. Nah, kata beliau bagaimana bisa agar mendapatkan kesempurnaan itu dengan keterbatasan yang ada tadi kan kadang perempuan ada yang menyusui ada yang melahirkan dan lain sebagainya ya Iya iya, bisa, bisa ya. Itu pun seperti ya ibu itu mengandung, melahirkan, Betul. menyusui kan? Hmm. Kan ada nyanyian dari ini ya. Kau kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung lagi ya. <laughs> melahirkan lagi, menyusui lagi. Ibu, tuh kan? ya Itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah. Coba kalau ibu-ibu enggan melahirkan, hmm. nggak ada itu profesor, doktor, SH, MA, MSC, MCK ya, nggak ada, nggak ada. Karena jasa ibu ya melahirkan. Jadi itu bagian daripada ibadah. Jadi ibadah bukan hanya sholat, ya, terus mengurus anak, ya. ya, mengajari anak, mendidik anak, ya, itu bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah itu sendiri, ya. Jadi bukan hanya sholat dan itu ruhsoh Ruhsoh itu adalah dispensasi. Hmm, keringanan ya. ya. Memang wanita itu diberi ya eh, apa keistimewaan yaitu ketika mens, ketika head ya itu tidak puasa, tidak sholat. Tapi kan kalau puasa dibalas ya. Dikoda ya. Ya dikodo mm -hmm. ya. Tapi kalau sholat kan enggak ya. Nah, jadi ibu jangan uh, pesimis ya, harus optimis sebab Allah ber berfirman, "Man amila solihan min dakarin au unsa falanuhyiyannahu hayatan Taibah. Siapa yang beriman dan beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan Allah akan berikan sama surga. Hmm. Ya. Jadi bukan untuk laki-laki saja. Begitu Bu. Baik, mudah-mudahan terjawab ya semua Bu Yus, Bu Ica, Pak Haji Yori serta uh, Bu Fulanah tadi. Ya. Kita waktunya kurang lebih hanya sekitar 5 menit lagi yang terakhir Pak. Tadi baru ya. tiga disebutkan ya, ya. tentang imsyak qiyamul lail, tadarus Quran. Nah, apakah masih ada yang lain nih untuk kesempurnaan puasa itu? Nah, sekaligus e, menjawab pertanyaan Pak Yori ya, ya. Itu adanya yang keempat adalah itikaf. Ya, itikaf. Ya, hmm. terutama hmm. di akhir-akhir Ramadan itu Rasulullah e, meningkatkan e, intensitas ibadahnya itu sampai kainnya pun nggak dibuka. Hmm. Artinya kainnya dibuka tidak bergaul dengan istrinya. Walaupun di malam Ramadan itu halal bergaul dengan istri, Betul. ya. Uhilalakum lantas yami rafasu ila Ya, boleh bergaul. Tapi Rasulullah itu ketika asrul awahir, sepuluh terakhir itu dikencangkan kainnya. Artinya nggak dibuka-buka. Mhm. Maksudnya nggak dibuka nggak bergaul dengan istrinya, ya. Meningkatkan ibadah, banyak etikap di masjid. Untuk apa etikap itu? Pertama untuk introspeksi diri, untuk merenung siapa saya ini. Saya ini dari mana? saya sedang di mana dan mau kemana serta nanti bagaimana ya sebab kita itu cepat atau lambat mau atau tidak mau suka atau tidak suka jabatan apapun yang kita sandang predikat apapun ya yang paling tinggi predikat itu adalah almarhum yang almarhum, paling tinggi yang ya yang paling tinggi hmm. ya. itu sebentar kita hidupnya sebentar untuk orang Indonesia itu ukurannya 60 60 tahun itu pun untuk pegawai swasta dan para pedagang untuk pegawai negeri dan BUMN kayak TPRI itu idealnya cuma 58 56 <laughs> pensiun 57 stres 58 stroke langsung stop sebentar sekali kita hidup apa yang dibanggakan jabatankah yang dibanggakan mobilkah yang dibanggakan itu semua akan kembali. Ya. Tidak ada yang dibawa kecuali kebajikan. Itulah pentingnya kita merenung di akhir-akhir Ramadan. Hmm. Dan dalam jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Belum hmm. tentu saya bisa dapat Ramadan yang akan datang. Hmm. Itu itu pentingnya ya dari payori itu. Betul. Maka membacanya apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Ya Allah, engkau itu adalah mencintai ampunan. Ampunilah aku. Sebab tidak ada orang yang paling bahagia di akhirat kecuali yang banyak istighfarnya. Hmm. Orang yang bahagia, orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Di bulan Ramadan ini tempatnya. Subhanallah ya. ya. Sudah ada empat nih. Apakah masih ada yang lain? Masih ada sedikit hmm. lagi. Waktu masih ada? Masih dua menit lagi. Dua menit. Ya. Memperbanyak sodakoh. Hmm. sodako sodakoh. Sodakoh tupi Ramadan sebaik-baik sodakoh adalah sodakoh di bulan Ramadan. Hmm. Maka ditutup dengan namanya zakat fitrah. Ya. Jangan kita beli kue banyak, beli baju baru, mobil baru, tapi zakat fitrah kita lupa, ya. Jadi orang yang puasa tidak ditunaikan zakat mudab-dabun. ya. tergantung amal, tidak masuk ke gudang amal. Ya. Maka itu jangan lupa, ya. di samping sodakoh yang sunat, jadi kalau para pemirsa datang ke masjid, datang ke musola, ada kotak lewat, hmm. itu bukan minta ditepak-tepak, ya. Ada kotak lewat tepak, lewat lagi tepak, ya. Nggak diisi ya, cuma ditepok doang. Ya. Tapi itu, padahal itu akan membentengi kita dari siksa kubur itu, hmm. ya. Ah, uang-uang uh, yang kita masukkan itu. Dan yang terakhir, hmm. ya, memperbanyak doa terutama doa yang diajarkan oleh Rasulullah di bulan Ramadan itu yaitu asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar ya kata nabi yang dua macam sangat diridhoi sangat dicintai Allah yang dua macam sangat kamu butuhkan mana dua macam yang sangat diridhoi yaitu asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah ini sangat diridhoi oleh Allah dan yang dua macam sangat kamu butuhkan as'alukal jannah aku mohon surgamu ya Allah dan aku wa a'udzubika minan nar dan aku minta dijauhkan dari api neraka. Kenapa? Karena tempat kembali du, tempat kembali kita setelah hidup di dunia ini cuma dua. Surga, neraka, surga, neraka. Itu aja, cuma dua, ya. Maka tanya merenung tuh waktu itu kan, pantaskah saya jadi ahli surga? Ya Rob, tapi saya tidak kuat jadi ahli neraka, ya. Nah, banyak istighfar. Tidak ada orang yang paling bahagia di akhirat kecuali yang paling banyak istighfarnya. Itu hmm. saya kira. Baik. Kesempurnaan ibadah. Subhanallah ya. Ada enam kesempurnaan yang saya catat tadi Yang pertama Allah kita harus mampu menahan diri dari segalanya Kemudian harus qiyamul lail, harus menghidupkan malam Termasuk salah satunya melaksanakan salat malam Tadarus Quran gitu ya, tidak hanya sekedar membaca Kemudian eh, jangan lupa juga bersedekah agak lebih banyak eh, Berzakat kemudian beriktikaf di uh, 10 malam terakhir dikhususkan apalagi di uh, hal-hal uh, yang lain dan yang paling penting juga jangan dilupakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keenam hal ini bisa memberikan kesempurnaan dalam ibadah kita. Pak Ustadz terima kasih telah hadir di pagi ini dan telah berbagi ilmu buat kita semua iya. dan uh, ibu adik-adik dari uh, apa namanya uh, remaja Islam At-Taqwa ya dari Jalan Al-Barkah Saharjo Jakarta Selatan juga terima kasih telah berkenan hadir di kesempatan pagi hari ini dan pemirsa mudah-mudahan kita semua ketika mampu mencerna keenam hal ini Insyaallah di ujung nanti yang dijajakan Allah bahwa kita termasuk orang-orang yang tahu bisa kita raih dengan sempurna dengan melaksanakan yang enam tani di samping kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan perbincangan yang singkat ini memberikan wacana baru, pengetahuan baru yang mampu kita aplikasikan. Kami harus undur diri dari hadapan Anda. Tidak lupa kami berterima kasih atas kebersamaannya. Selamat melaksanakan ibadah puasa kita di hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.